Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Bayi siapakah yang kau bawa itu? Hmm, apa pedulimu? Sebaiknya kau kembali ke tempatmu tadi. Tempat itu kulihat enak sekali untuk beristirahat. Janganlah mendatangi aku kemari. Tempat ini dapat menjadi kuburmu jika kau masih saja ingin mencampuri urusan orang. Hmm. Sayang sekali, Nyai. Aku adalah orang yang termasuk senang mencampuri urusan orang lain. Setan! Hiya! Rupanya kau mempunyai kepandaian hingga berani mencari perkara denganku. Hmm. Tahukah kau anak manis? Siapakah aku ini? Aku tidak peduli siapakah dirimu. Aku datang kemari untuk meminta kembali bayi itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita C.C. Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-23 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Januar sebagai Raden Karmapala, Nusri sebagai Girinda Sana, Irin sebagai Jerang Sari, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan telah berpisah dengan Neng dan Dewi Jambi. Dan di tengah perjalanannya, dia menjumpai seorang ibu muda bersama dengan serombongan orang yang sedang berteriak-teriak mengejar seseorang. suara orang berteriak menuju kemari. kalian. bukan bukan dia orangnya. Aku mengenalnya, bukan dia orangnya. Aku kenal betul wanita itu. Tidak semudah dia, bukan dia. Tolong. Aku melihat orangnya dan mengenali wajahnya. Kalian tunggulah di sini. Ayo, kita kejar ke sana. Ikuti kalian itu. Ayo, ayo, ikuti, ikuti. Ayo, ayo. Kau kelak akan menjadi saudara-saudaraku di Bukit Tukor. Tenanglah bocah, hmm? Cup ya. Nah, begitu baru pintar namanya. Diamlah di sini. Kau akan aman bersamaku. Hmm? Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Siapa lagi yang datang? Benar-benar orang kampung tidak tahu diri, mencari mati. Oh, kau rupanya. Bukankah tadi kulihat kau sedang beristirahat? Mengapa kau mengejarku? Hmm. Nyai, bayi siapakah yang kau bawa itu? Hmm. Apa pedulimu? Sebaiknya kau kembali ke tempatmu tadi. Tempat itu kulihat enak sekali untuk beristirahat. Janganlah mendatangi aku kemari. Tempat ini dapat menjadi kuburmu jika kau masih saja ingin mencampuri urusan orang. Hmm. Sayang sekali, Nyai. Aku adalah orang yang termasuk senang mencampuri urusan orang lain. Setan! Hiya! Rupanya kau mempunyai kepandaian hingga berani mencari perkara denganku. Hmm. Tahukah kau anak manis? Siapakah aku ini? Aku tidak peduli siapakah dirimu. Aku datang kemari untuk meminta kembali bayi itu. Hmm. Baiklah, kau agaknya benar-benar harus menerima pelajaran. Nah, Kau tidurlah yang manis. Biar bibimu akan memberi hajaran pada orang usilan itu. Bagus. Bagus? Rupanya hatimu belum hitam sama sekali. Kau masih memiliki setitik kemanusiaan. Jangan banyak cakap. Siapakah wanita ini? Ilmu kepandaiannya begitu ganas dan amat berbahaya. Lihatlah ini wanita gila. Kini kau tidak lagi mempunyai kesempatan untuk dapat hidup. Agaknya wanita ini adalah satu murid dari Jelangkong Hidup. Aku mengenal aji yang dipergunakannya itu. Kelelawar sakti. Ya, aku harus menyambutnya dengan kincir metu. tawuran antara Anting Bulan dan Jerang Sari, salah seorang murid dari Kong Hidup berlangsung dengan serunya sampai... Ilmu kepandaian gadis ini benar-benar hebat. Dan agaknya aku bisa pastikan bahwa dia adalah salah seorang dari murid larang Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini. Aku harus segera membawa bayi ini ke Bukit Tengkorak. Cukup! Berhenti di situ anak manis. Selangkah kau maju, hmm, mati bayi ini. Ya, kembalikan anakku, tolonglah, kembalikan. Dia adalah satu-satunya anakku. Kembalikan. Dengar anak manis, jika kau masih juga mengejarku, Aku akan segera melempar bayi ini dalam keadaan tanpa kepala. Oh, oh jangan, jangan sakiti anakku. Selamat tinggal. Kutunggu kau di Bukit Tengkorak jika ingin mencari dua pangeran konyol itu. Hah? Oh, tolonglah anakku itu. Selamatkanlah anakku. Anakku salah satunya. Iya, iya Nyai. Ah, saya, saya akan berusaha menolong anaknya itu. Tunggulah saja di rumah. Uh, di manakah desa Nyai? Oh, oh, terima kasih. saya. Agaknya kau adalah Dewi Penolong yang diturunkan di mata Agung untuk menyelamatkan anakku. Rumahku di desa sana, Dewi. Di desa sana. Dia, dia pingsan. Bawalah dia kembali ke desanya. Dan jika aku berhasil menolong anaknya, aku akan datang ke tempat kalian. Selamat tinggal. Jagalah dan rawat wanita ini. Aku pasti iblis wanita itu menuju ke arah sana. Karena di sanalah letak Apakah apakah aku harus mengejarnya? Apakah aku harus mengejarnya hingga ke Bukit Tengkorak? Apakah yang harus kulakukan kini? Mencoba menyelamatkan bayi itu segera? Ataukah membiarkannya dibawa oleh iblis wanita itu? Hmm. Haruskah aku melanggar pesan dari Eyang Kuru? Akan tetapi, aku tidak dapat membiarkan bayi itu dibawa ke Bukit Tengkorak. Aku telah berjanji dengan ibu tadi. Wajahnya yang dipenuhi dengan air mata menuntut aku untuk menolongnya. Oh, maafkan Eyang. Aku akan berusaha menolong bayi itu. Dan aku akan berusaha agar tidak mengalami kesulitan seperti yang Eyang cemaskan. Hiya, hiya, hiya. tinggalkan duluan Gumilan yang telah memutuskan untuk menuju Bukit Tengkorak. Dan kini marilah kita melihat keadaan cerangkong hidup di sana. kali aku mencobanya, tapi tidak juga berhasil. Aku mempelajari ilmu ini. Apakah aku telah salah melakukannya? Hmm. Setan, setan neraka, kuraya, pencuri licik. Aku kini pasti bahwa ini adalah kitab palsu. Ini bukanlah kitab semadi Dewa Gila yang asli. Aku telah dipercaya oleh mayat Sikuraya. Hmm, semoga kau menjelma kembali dalam kehidupan lain menjadi seekor cacing tanah kuraya pencuri, penipu. Ah, awas kau kuraya. Kau jika aku mati, akan ku kejar kau hingga ke neraka sana. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Dia penipu, penipu. Guru, guru, apa yang terjadi, guru? Guru, guru. Oh. Oh. Guru, guru. Eh, ada apa kau menggangguku anak setan? Apa kau sudah ingin mati? Ampun, guru. Saya sudah menunggu guru sejak kemarin di pintu ini. Dan saya menjadi terkejut mendengar guru berteriak-teriak dan mendengar suara ramai di dalam. Ada apa kau memanggilku? Hmm? Ada apa kau menunggu aku di sini, Girinda? Uh, uh, saya menemukan pengalaman luar biasa. Tak jauh dari padepokan kita, Guru. Seseorang yang amat aneh, Guru. Hmm. Seseorang yang amat aneh. Apa maksudmu? Coba ceritakan dengan jelas. Uh, uh, saya menjumpai seorang tua yang amat sakti, Guru. Yang mampu menerima pukulan kelelawar sakti tingkatan tertinggi dengan dada terbuka. Orang Orang itu tidak cedera maksudmu? Uh, ah, Sedikitpun kelihatannya dia tidak merasakan akibatnya. Orang tua itu hanya terpental beberapa tombak dan dalam keadaan sikap berdiri yang sempurna, Guru. Kau, kau Kau dusta! Kau bunuh kau! Eh, tidak! tumpul kau! Tidak, Guru. rasanya tidak berdusta. Ah, tidak mungkin di dunia ini ada yang sanggup menerima pukulanku dengan cara seperti itu. Sekalipun Wanayasa menguasai tingkatan ke-10 kincir metu. Tidak ada satupun yang sanggup. Mamang Kuraya sudah kubuat mampus. Tidak ada lagi Oh. Oh. Kecuali kecuali dia. Ya, kecuali dia. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu. Pastilah orang itu sudah mampus. Umurnya tidak memungkinkan untuk dapat terus hidup. Tidak. Uh, siapakah orang itu, Guru? Dia menyampaikan salamnya untuk Guru. Apakah guru mengenalnya? Sudahlah, tinggalkan aku sendiri di sini, Girinda. Uh, ah, baik, guru. Aku yakin pastilah dia Sanata Dharma. Ya, dia pasti datang kemari hendak mengajakku kembali. Kegiatanku akhir-akhir ini terlalu menyolok hingga tercium beritanya pada orang tua sakti itu. Oh, apa yang harus aku lakukan? Hmm, setan. Apakah aku harus kembali bersembunyi seperti seekor tikus dan meninggalkan semua yang telah kusiapkan ini? Aku akan membicarakannya masalah ini dengan muridku, Indah Sana. Ah, apakah guru bersungguh-sungguh? Hmm. Dengarlah. Ini perintahku. Kau ulangi sekali lagi. Mulai saat ini, tidak boleh terdengar lagi berita tentang pencurian bayi oleh Bukit Tengkorak. Dan tidak boleh ada satupun dari anggota Bukit Tengkorak yang melakukan tindakan kejahatan. Siapapun yang melanggar akan kuberi hukuman yang mengerikan. Bolehkah saya mengetahui maksud dari guru itu? Hmm. Lakukan saja. Dan jangan banyak tanya, Girinda. Kita dalam waktu dekat ini hingga beberapa saat akan menciptakan suatu suasana yang nyaman di Bukit Tengkorak ini. Hmm. Girinda, bagaimana dengan rencana menghubungi perguruan-perguruan di tanah Pasundan ini? Surat undangan sudah saya sebarkan, Guru. Dan waktunya sesuai dengan waktu yang Guru inginkan. Bagus. Berarti bulan depan kita akan mengadakan sebuah keramaian yang besar. Dan di situ, jika pendeta itu juga belum tiba, aku akan mengatakan diriku akan cuci tangan dari dunia kependekaran ini. Dan aku akan menutup pintu di bukit tengkorak ini. Aku akan menyatakan akan hidup tentram bersama-sama dengan muridku. <laughs> Guru, baiklah, dengar. Rencana kita yang semula untuk menarik sekutu kemungkinan besar akan kuubah menjadi pernyataanku seperti yang kuutarakan tadi. Karena ada seorang musuh besarku yang kau temui itu Kilinda. Uh, eh, guru benar. Memang orang itu bagaikan iblis kepandaiannya. Uh, guru, siapakah dia? Dia. Dia adalah pendeta Sanata Dharma. Manusia suci yang dikabarkan bagaikan dewa kepandaiannya. Sudahlah, siapkanlah segala sesuatunya untuk pertemuan besar itu. Eh, Hinda. Iya, Guru. Kau keluarkanlah dua bocah dari dalam penjara bawah tanah. Uh, baik, Guru. Marilah kita kembali pada Raden Karmapala, pangeran dari kerajaan Galuh, dan Raden Purbaya, pangeran dari kerajaan Karangsedana yang berada dalam kegelapan sumur bawah tanah. Ah, kenapa jadi seperti ini nasibku? Kenapa harus jadi seperti ini perjalanan hidupku? Ayahanda, di manakah kau kini berada? Oh, Ibunda, Ibu Cempaka, entah bagaimana nasibmu sekarang. Satu-satunya orang yang dapat kuanggap keluarga saat ini hanyalah dia. Bibi Cempaka yang begitu baik padaku kasihan sekali. Karena keluargaku, kau jadi ikut menderita. Bunda, Ibunda, kau mati adalah karena karma pala, pangeran sombong itu. Bunda, ingin rasanya aku membunuh orang yang menyebabkan kau mati. Ah, ah, ah, akan, akan tetapi dia bukanlah penyebab kematian ibuku yang sebenarnya. Ibuku mati di tangan pendeta palsu. Pendeta jahat yang tidak akan dapat kulupakan wajahnya. Hmm. Di dan Raden Karnapala? Tadi dia kulihat duduk tak jauh dariku. Di mana dia? Anak itu mau apa lagi denganku? Raden mau apa lagi denganku? Apakah Raden belum puas juga menerima pukulan-pukulanku? Jangan membuatku menjadi muak dengan tingkahmu itu. Ya, aku tidak akan berhenti untuk berusaha membalaskan semua perbuatanmu, semua kekurangan ajaranmu padaku. Heh, apakah kau masih merasa menjadi seorang pangeran di tempat seperti ini tanpa istana Galuh? Apakah kalian ingin keluar dari tempat mayat-mayat itu? Ya, aku ingin keluar dari sini. Raden Karmapala yang sedang dalam keadaan berang pada Raden Purbaya tersentak gembira ketika mendengar teriakan jerang sari dari atas sana. Dan ketika Raden Purbaya menengadahkan kepalanya ke atas, ia melihat seutas tali yang sangat kuat perlahan-lahan diturunkan oleh jerang sari. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang telah akan terjadi di Bukit Tengkorak? Apakah benar dugaan dari Jerangkong Hidup bahwa Eyang Kaliman sesungguhnya adalah pendeta Sanata Dharma? Untuk memenuhi jawabannya, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga, Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Prokot Obat Lu Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Kadas, Kurap, dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda Sampai jumpa.